Secara umum, alam kubur sangat gelap dan seram. Ini ditegaskan oleh Rasulullah, "Inna hadhihi al-qubura mamlu'atun zulmatan 'ala ahliha." Sesungguhnya alam kubur itu gelap gulita untuk penghuninya. Wa inna Allah Ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim dan Allah memberikan cahaya untuk mereka karena solatku kepada mereka. Makanya solatul jenazah itu subhanallah penting. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ma min mayyitin مسلم يصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى بهم Tidaklah ada mayit muslim yang mati disolatin 40 orang yang tidak menyekutukan Allah melainkan mereka memberikan syafaat kepadanya. Ya, yeah. Yang kedua alam kubur dibukur dengan semeti besi tadi. Siksa kubur, alam kubur dibukur dengan semeti besi. Ya. Di mana Rasulullah mengatakan al-abdu idza wudi'a fi qabrihi. Seorang hamba ketika diletakkan di kuburan wa tuwliya ditinggal oleh pelayan wa dhahaba ashabuhu pergi semua saudara sanak famili hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim sampai dia mendengarkan terumpah sandarnya. atau malakani fa'adahu datanglah kedua malaikat kemudian mendudukkannya Man kunta taqulu fi hadha ar-rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Apa komentarmu terhadap orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Fayaqulu dia mengatakan asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Fayuqalu undur ila ba'dika minan nar. Lihat tempat tinggalmu yang aslinya neraka abdalaka Allah bihi min minal jannah. Allah ganti tempat surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an dia bisa melihat dua-duanya. Sehingga semakin bersyukur untuk orang mukmin, semakin takut buat orang kafir. Wa ammal kafir awal munafik yaqulu la adri, saya enggak tahu kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya berkata seperti yang diomongin orang-orang itu, fayaqulu la jaraita wa la talait. Kamu enggak tahu juga enggak baca, thumma yudrabu bi min hadid maka dipukul dengan semeti besi berbatan baina udunai antara telinga fayasihu sayhatan teriak kencang yasma'uha man yali didengar orang sekitarnya makhluk sekitarnya illa sabalai kecuali dua yaitu man, eh, jin dan manusia sabalan maksudnya jin dan manusia seperti yang dikatakan oleh Allah سنقرأ لكم أيها eh gimana tuh ay sanabruhu lakum ayuhal thaqalain ya sanabruhu lakum ayuhal thaqalain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ya ma'syar kubri dohtotan sesungguhnya kuburan memiliki himpitan falau nasya au salim ahadun minha seandainya ada orang yang selamat dari himpitan itu la najar Sa'ad ibnu Mu'ad walaqad dhamma dhammatan summa urhiya dia dihimpit sekali himpitan kemudian dilonggarkan ada Sa'ad bin Mu'ad Matinya aja kata Rasulullah SAW, Ihdazza arshur rahman limautihi. Kuncang itu aras Allah karena kematian saat. Itu aja dijepit sekali jepitan kemudian melonggar. Makanya ketika Jabir bin Zaid menghadiri pemakaman mayit dan jenazah telah disolatkan maka para pelayat berkata wahai Abu Sa'ad Abu Sa'sa bagaimana bila anda yang memasukkan jenazah ke liang kubur dan beliau pun turun dan untuk memasukkannya maka beliau pingsan sebelum keluar dari liang kubur kemudian beliau diangkat dalam keadaan tidak sadar itu orang yang menyelami itu orang yang beriman selanjutnya D azab kubur dengan dibeli pulang berbisa subhanallah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hizani dan beliau berkata riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan yursalu 'alal kafir hayyatan dikirimkan kepada orang kafir dua ular wahidatun min kibali ra'sihi satu ular dari alah kepalanya wa ukhra min kibali rijlai satu dari alah kakinya taqridanihi menggigitnya qardan terus kullama tawrata selesai gigit ada kembali gigit lagi terus ila yaumil qiyamah makanya dari Abu Hurairah berkata bila orang kafir telah dimasukkan ke liang kubur dan dia melihat tempat tinggalnya di neraka maka dia berkata qala rabbirji'un ya Allah kembalikanlah saya agar kami bertaubat beramal soleh maka dikatakan kepadanya kamu telah dipanjangkan umurmu maka kuburan mereka menyempit seakan ia dikerat lalu mereka sangat kaget kemudian ia menjadi santapan binatang-binatang tanah baik ular maupun karacake azab kubur dibakar dengan nabi ini yang diderita oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang dikatakan oleh Allah wa haqa bi ali fir'aun su'al adab telah berhak bala tentara Fir'aun sejelek-jeleknya azab naru yuqaduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya neraka disuguhkan setiap pagi dan sore wa yauma taqumus sa'ah dan nanti ketika kiamat sudah ditegakkan adkhilu dikatakan masukkan ala fir'auna asyaddal 'adab bala tentara Fir'aun kepada azab yang pedih. Dari ayat ini memberikan penegasan dengan setegas-tegasnya adanya siksa kubur. Karena di sini bala tentara Fir'aun itu disiksa dua. Siksaan yang pertama setiap pagi sore api dimasukkan ke dalamnya maksudnya alam kubur dan nanti ketika kiamat ditegakkan masukkanlah bala tentara kepada adab yang pedih. Tidak lain ada renang. Dari sini siapa yang tidak percaya siksa kubur berarti telah menolak syariat yang inti keimanan dan juga bagian dari rukun iman yang ke lima adalah iman kepada akhirat. Hadirin sekalian, begitu juga yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, ya. Orang-orang yang mati terutama kafir tadi قال رب ارجعهم لعلي أعمل صالحا فيما تركوا كلا إنها كلمة هو قائلها آخر آية ومن ورائه إلى يوم يبعثون ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون di belakang dia ada alam barzah sampai kebangkitan. Wamin warahim barzah pun jelas. Allah menegaskan dalam surat Al-Mu'minun al-barzah ila yawmi yubaksun Azab kubur untuk orang sombong. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah, Baina rajulun yang syiti hulnati Ada orang yang berjalan dengan pakaian kemegahannya, pakaian yang dianggap bagus, tujibuhu nafsu. Dia sombong bangga dengan dirinya, murajilatun tumatahu sisiran rambutnya begitu indah menurutnya in khasafallahu bihi Allah tenggelamkan hawa yatajaljalu ila yaumil qiyamah sekarat sampai hari kiamat makanya eh, jangan sampai seperti ini dan berapa banyak Pak ada orang yang bangga dengan dandanannya jalannya petentang-petentang akhirnya kepleset mati apa? Sekarat itu di dalamnya. Rasul yang mengatakan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam Sahih. Azab kubur bagi koruptor dan pemakan harta haram. Nah ini makanya saya bikinkan buku khusus judulnya Neraka sabar Menanti Koruptor. Kayaknya nggak banyak yang beli itu koruptor. Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi nafsi dia, demi zat yang jiwa ada di tangannya inna syamlata allati akhadaha yawma khaybar secari kain yang dia curi pada waktu perang berang khaybar minal ghanaim dari rampasan perang atau al-maghanim lam tusibhal maqasim yang belum dibagi la tasta'ilu alaihi nara akan menjadi api menyala di neraka di, di alam kuburnya subhanallah coba bayangkan hanya secara kaya. Bagaimana segelondong, sekontainer, segudang, dan sallallahu alaihi Makanya kalau ada orang membacakan ayat e, tahu hadis ini yakin tidak akan berani korupsi. Atau Rasulullah ketika hendak meninggal dunia berdoa, Ya Allah, rahmatilah aku selama keterasinganku di dunia. Karena orang menegakkan kebenaran pasti terasa, Enggak dapat teman. Gak dapat saluran. Gak dapat dukungan. Ya. Rahmatilah aku saat menghadapi sakaratul maut. Rahmatilah aku saat sendirian di alam kubur. Dan rahmatilah aku saat menghadapmu nanti di hari kebangkitan. Azab kubur bagi orang yang suka gibah dan namimah dan tidak menjaga kencing ya. Ditegaskan dalam hadis Rasulullah huma la yu'adzaban keduanya disiksa wa man yu'adzabani bi kabirin dia tidak disiksa dalam hal-hal yang sebetulnya berat untuk dihindari. Sebetulnya enggak berat. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru al baul. Yang pertama tidak menjaga kencing kan enggak berat. Kencing bagus, tempatnya juga banyak kok gitu. Makanya tempat-tempat kencing yang berdiri kadang-kadang yang itu itu nggak sehat, nggak bersih, nggak suci. Kita nggak kencing apalagi lagi tempat pasti puncaknya kenceng, kekar biasanya. Makanya itu sehingga saya sering dimanapun saya itu usulkan ada di antara kita itu BKPT Biro Jasa Konsultan Masjid Wah itu proses. Pertama ibadah dakwah duit. Ya, namanya aja konsultan kan takon usul bayar kontan. Nah itu kan konsultan. Eh, konsultan takon tanya aja Pak gimana masjid ini sudah berapa tahun dibangun? Habis itu usul Pak. Ya udah habis itu bayar kontan. Itu. Antum kasih konsultasi itu cara bikin misi yang uh, apa namanya bagus, tempat berstati, tempat wudhu juga begitu sesuai dengan kapasitas jamaah. Ketahuan masjid itu nggak beres ketika jamaah pas sesuai dengan kondisi masjidnya. Lihat, selalu antrian menggoda Coba bayangkan ada di sana daya tampung masjid 600, toiletnya cuma dua. Dijamin sholat duhurnya jam satu <laughs> Tuh. Terus kemudian nanti enam, ya enam apa gram berarti satu gram seratus orang. Coba hitung wudhu sekali wudhu umpamanya sepuluh menit kali seratus nggak masuk akal. Nah ini nanti posisi sholat ruangan perpustakaan, tempat perempuan, tempat untuk tahap PTPA-nya, dikonsultasi tempat per sehingga masjid itu betul-betul syar'i, representatif dan layak untuk tempat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai mimbarnya, dari mulai jamnya, waktu sholatnya, terus kemudian syukur-syukur lebih canggih lagi ya ada wifi-nya ya ada websitenya WiFi kalau bisa jaraknya seperti Rasulullah tetangga kan 40 rumah. Eh, itu bisa 40 rumah kan ya. Barat, timur, utara, selatan, WiFi opo. jadi enggak cari caranya bisa sehingga yang jarang ke masjid tetap ada koneksitas dikirimin nasihat apa kegiatan kita di masjid ya sehingga kalau kurbanan tinggal kirim aja email nggak usah ngorong-ngorong ya teriak-teriak. Ada iman ada ini kirimin tuh bawa sekalian yang mau korban, yang mau zakat, yang mau ini sehingga masjid itu bagus. Yang lebih bagus lagi jaminan keamanan dan kenyamanan orang datang ke masjid. Orang yang paling deg-degan kan bawa sandal bagus tuh ke masjid. Itu mendingan tenang datang ke gedung film daripada ke masjid. Nah kan lucu nih, dijamin. Caranya apa? Diumumkan tulisan gede maling dilarang masuk. Itu jelas ya kan? Nah, itu. Anda sholat sudah membaca A'udzubillah berarti Anda sudah mutuk setan. Jangan setelah keluar masjid dukung setan. Nah, gitu. Setelah itu diumumkan siapa saja yang kehilangan sandal di sini maka pengurus yang ganti dengan merek sama dan baru. Wah, senang itu. Orang datang ke sini pengen sadarnya hilang. Berarti <laughs> jaminan itu ganti juga nggak punya duit. Alhamdulillah deh. Ini kayaknya waktunya ganti. <laughs> Masjid Solo aja. Lu itu udah dipraktekin di Jogja loh pak. Itu ada salah satu masjid di Jogja itu yang sudah dapat istilahnya ISO lah ya. Itu, gitu, ya. itu subhanallah zakat itu Korban itu tidak lagi undang orang ngumpul sampai keinjek-injek mati. Itu gak zamannya hari gini. Ada orang bagi-bagi duit, bagi-bagi zakat, bagi-bagi uang apa itu? Uang panas, ya. Masih manual Ngumpulin orang kalau nggak pamer riak ya nggak ada itu. Akhirnya mati orangnya. Ya. Disantunin berapapun nggak cukup karena itu termasuk pembunuhan tidak sengaja minimal 100 ekor unta ya kalau 20 juta itu mah nggak boleh karena dia tahu sengaja melakukan pembagian itu ya dan itu sudah banyak diperingatkan oleh pihak berwenang berwajib ya, karena datangin orang miskin sekali-kali terhormat mereka jangan selalu terhina datang mesranya enggak kita datangin pak ini jatah bapak daging kurban pak ini jatah bapak zakat fitrah. Masya Allah. Eh kita punya pasukan relawan masjid, relawan masjid, kasih seragam, berbangga, gambarnya belakang kelapa, umpamanya. Ya, terserah, simbolnya terserah ya. Terus relawan masjid, apa ini namanya masjidnya? Baitul Baitul Rahmah. Masya Allah seragam ini pakai ini datang ke rumah-rumah Pak. ini dari masjid ini masya Allah ya ini dari uh, apa namanya zakat Prabowo umpamanya <laughs> umpama <laughs> ya dengan itu ini zakat dari Jokowi dan dua-duanya kena ya yang sekalian begitu jadi masjid memerankan peran aktif karena Rasulullah SAW mengatakan ya Allah berfirman innama <clears throat> ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa yakhsha Allah. Fungsi DKM itu lima. Menegakkan iman kepada Allah, hari akhir, menegakkan salat, bayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Seperti itu. Dan boleh jangan, Pak. Jadi coba bayangkan ratusan kambing itu bisa terbagi dengan baik. Gak ada satupun fakir miskin kelihatan terhina ke masjid. Antrian ya, apalagi sampai kuyus-kuyus dapatnya 50 ribu. keinget mati. Subhanallah. Ya, relawan. Ya, kita kerja cuma setahun sekali kok ada ya kerjasama sama pemuda. Ada pemuda apa namanya? Karang Taruna. Kerjasama, teken MOU. Kalau memang perlu, Mas, kira-kira kalau kita pakai EU-nya Akram Taruna bayar berapa? Udah, ini sekian-sekian. Udah, nanti sebar. Satu orang memegang lima. Ini nama-namanya. Kamu ini, ini, ini, ini. Udah, kesebar. Seratus orang berarti kali lima. Berapa? Seratus kali lima. Oh, Masya Allah. Dalam ya satu hari dapat lima ratus fakir miskin. Tuntas. Enggak perlu rame-rame datang ke masjid lima ratus. Akhirnya apa? Cuma dapat daging sekreset nasi sekasar duit cuma lima ribu lima puluh nggak manusiawi bang hari ini ngumpulin pagar miskin sampai antrian ke injek-injek nggak manusiawi kita hormati kita junjung sekali-kali kita datangi sebagai orang yang terhormat jangan kasihan fakir miskin apa aja di belakang kondangan paling belakang ya kan antrian paling belakang. Apa saja termasuk kursi rapat paling belakang. <laughs> Itu kan gitu. Begitu juga jatah anggaran di negara juga paling belakang. Cari sisanya, sisa enggak arahnya. Nah, baru ada BLT, bantuan langsung tewas. <laughs> Masih BLT, biar mati sekalian loh. Nyusahin aja orang miskin gitu bahasanya. Padahal Pak Rasul ketika memberikan suatu hak zakat fitrah ya tuhratan dan shaim minal lahwi wa rafath wa tu'matan lil masakin sebagai bentuk pemberian makan khusus miskin makanya menurut Imam Malik dan yang lainnya dan ini yang kuat yang juga dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah zakat fitrah enggak boleh diberikan kecuali fakir miskin alasannya apa agnuhum 'ani tawafi hadzal yawm kayakan dia cukupkan dia untuk keliling-keliling malam itu biar sekali Sekali-kali mereka seperti kita, bagian seperti kita, mau Idul Fitri seperti kita. Enggak lagi-lagi manis. Dan kita harus manage. Di manage kadang-kadang eh, kita menemui, bukan kadang-kadang kebanyakan miskin iman, miskin duit. Itu harus di manage. Dikasih duit beli mercon, ya repot. Ya apa-apa. <laughs> Beri kasih duit beli kembang api, mesti mendingan pak beli du, kasih duit zakat, eh maaf, dikasih bagian uang dari masjid, beli nomor togel. Katanya, wah ini duit dari masjid kayaknya berkah deh. <laughs> tembus nih kayaknya tembus karena barokah. Itu beli nomor. Subhanallah. Nah ini perlu pembinaan juga. Nah dari sekalian azab kubur selanjutnya eh, koruptor tadi sudah azab kubur bagi orang yang suka ibadah memang dan azab kubur bagi khotib kadungan. Nauzubillah. Ataitu kata Rasulullah ataitu lailatan usyali. Saya pernah datang pada saat saya diisrokan, mi'rajkan ala qaumin sekelompok kaum tuqradu di kunting mulutnya. Digunting lidahnya Bimaqarid minan nar dengan gunting neraka. Kullama quridat wafat ketika digunting pulih lagi, gunting lagi. Faqultu ya Jibril man haula? Saya tanya kepada Jibril siapa mereka ya Jibril? Qala khutaba'u ummati pen, oh, apa namanya? khotib khotib orator-orator gabungan dari kalangan umatmu Muhammad yang di mana yang yaquluna ma la yaf'alun dia ngomong tapi dia tidak kerjakan itu cirinya gadungan. Jadi tidak gadungan orang yang walaupun punya ilmu sedikit disampaikan secara benar diamalkan. Wa yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bihi. Membaca Al-Qur'an tapi tidak diamalkan. Makanya ketika Imam Al-Ghazali menafsiri firman Allah wa qala rasuluhu ya rabbi inna qaumi hadha al Qur'an mahjura ya Allah sesungguhnya kaum ini telah menjadikan Al-Qur'an suatu yang dicampakkan Maksudnya kata Imam Al Ghazali dibaca atau di, tidak eh, eh, tidak dibaca atau dibaca tapi tidak direnungkan atau dibaca direnungkan tapi tidak diimani atau dibaca direnungkan diimani tapi tidak diamalkan itu masuk mencampakkan Al-Qur'an siksa kubur yang menimpa pendusta, penzina, pemakan riba, meninggalkan suara dan orang yang menelantarkan Al-Qur'an Masya Allah ini hadisnya panjang sekali <clears throat> ya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan uh, di dalam mimpinya orang yang aneh-aneh ya Rasulullah SAW akhirnya ini saya bacakan dari awal aja di ra'aitu laila rajulain atayani fa akhadha bi yadi fa akhrajani ardi muqaddasah Tadi malam datang dua orang yang membawaku dan mengeluarkanku ke tanah yang suci. Faida rajul rajulun semua rajul kali qaiman kalubun min hadid. Qala ba'du ashabina an Musa innahu yudkhilu dhalika al-kalub bi hatta yablugha fa qafa thumma yaf'alu bi shirki al-akhar mithla dhalik wa yalqayu sirku hadha fa yughdu fa yasna'u mithlahu. Fa qultu ma hadha qala intaliq فانطلقنا حتى أتينا على رجل متجه على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشتخ به رأسه فإذا ضربه فتهده الحجر فانطلق إلى ليأخذاه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه فقلت من هذا قال انطلق فصرفنا إلى ثقب مثل التانور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقتربوا ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا قمت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء الله فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهار فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل يحلل في فيه فرده حيثك فاجعل كل ما شاء أن يخرج رمى به فيه بحجر فيسير كما كان فقلت من هذا فقال انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عميمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا الرجل قريب من الشجر بين يدي نار نوقدها فصعد به الشجر وادخلاني نار الدار لم أرى قتل أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجني منها فصعد بالشجرة فاطلعني دار هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت طوقتموني الليلة فأخبر فأخبراني عما رأيت Jadi kamu bawa keliling Tidak lain ada dua malaikat Jibril Mikail أما الذي رأيته يرجو الشق صدقه Adapun yang kamu lihat orang yang ditusuk rahamnya sampai tembus ke sebelah sebelahnya. Fakadzabun yusaddiqu bil kerba ini adalah pendusta yuhaddisu yang menceritakan kedustaan Fatuhman anhu hatta tablu al abba dan kesusahan itu menyebar ke seluruh penjuru fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah wala yuhiddahu ada orang yang kamu lihat kepalanya dikepruk dengan apa batu farajulun 'allamahu al Qur'an orang yang diajarkan kepadanya Al-Qur'an oleh Allah fana'ahu bilail dia tidur di malam walam ya'mal fihi nahar artinya malam enggak dibaca siangnya tidak diamalkan yuk alubihi ila kiamat Diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Walladzi ra'aitu fi ada adapun orang yang kamu lihat di suatu lubang yang atasnya sempit, bawahnya lebar, di bawahnya ada api. Itu adalah penzina laki perempuan telanjang dikumpulkan oleh Allah di dalam satu tempat. Walaupun ra'aitu itu nahar ada orang yang kamu lihat di tengah sungai darah kemudian yang pinggir di sampingnya melimpar orang yang di tengah sungai darah ketika mau dilimpar kembali ke tengah lagi tidak lain adalah rentenir dan orang-orang yang bertransaksi riba ada orang yang di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim dan anak-anak yang di sekitarnya adalah anak-anak kaum muslimin mumini dan ada pun yang menyalakan api malaikat Malik yaitu penjaga neraka ada rumah yang kamu lihat sangat bagus, ada rumah kaum mukminin dan kemudian rumah suhada dan rumah yang terakhir adalah rumahmu yang nanti kamu huni dan kamu tidak masuk karena kamu punya umur yang harus kamu sempurnakan. Allah a'lam bishawab. Saya kira itu saja karena waktu sudah jam 2 itu dari tadi nggak berubah-ubah ini jam kalau jam 7 apa sebalik loh kok jam 2 pak jadi, jadi sejak tadi saya katakan jam 7 gitu pak jadi masya Allah jam 7 uh, eh, dari tadi juga jam 7 ya, cukup sekian aja mungkin ada yang tanya silahkan ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebagian dari saudara kita mengingkari tentang azab kubur itu karena beralasan bahwanya hak. Ya. Tidak mutawatir. Hmm. Bagaimana saudara tentang itu? Dan yang kedua, tadi sebelum suara kita menjelaskan tentang di awal alam kubur itu bukan kuburan, yeah. tapi di akhir sebelum menjelang kita sholat isya dari hadis yang akan disampaikan tadi bahwa e, Rasulullah menyampaikan bahwa alam kubur itu sempit gelap bayangan secara fisik yaitu kuburan ya. mohon jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik hadirin sekalian Rasulullah pernah mengatakan Yusiku ayyakuna fi أمتي رجل يتكئ على أهل كتفه شبعان فيقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه hampir-hampir ada orang dari umatku pertelekan di depannya di Arab itu ada telekan gitu kata Imam Al-Khattabi ini isyarat orang malas malasan enggan belajar tapi sok meminta syab'ana hidupnya dikuasai oleh nafsu kekenyangan akhirnya mengatakan mana saja yang kita temukan halal di kitab Allah kita halalkan dan mana saja yang kita ketemu temukan haram di dalam kitab Allah kita haramkan ala innama harrama Rasulullah mislama harrama Allah ketahuilah apa saja yang diharamkan oleh Rasulullah seperti yang diharamkan oleh Allah Makanya di dalam nasihat lain beliau mengatakan ala uti utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan oleh Allah Alkitab dan sepadan dengan Alkitab. Apa? sunnah Dan dari sekalian sangat faktual. Ketika kita membaca Al-Quran, kita temukan di antaranya Allah wa atiur Rasul Taat kepada Allah berarti mengamalkan Alkitab, Quran. Taat kepada Rasul nggak mungkin mengamalkan kitab lagi kalau itu ulang Jadi kalau kita katakan ulama taatilah Allah dengan mengamalkan Al-Quran, oke. Okay. Taatilah Rasul dengan mengamalkan Quran berarti diulang-ulang. Tidak lain mengamalkan apa? Sunnah. Selanjutnya bahkan Abdullah bin Mas'ud saya mengutuk orang yang bertato minta ditato, orang yang mengikir gigi untuk kecantikan, dan orang yang apa namanya menyambung rambut. Kutukan itu ada di dalam Al-Quran, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Akhirnya istrinya mengatakan, di mana? Abu Abdurrahman di Quran ada itu Bukankah kamu membaca firman Allah, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantauhu." Apa-apa yang diperintahkan Rasul, datangilah. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah termasuk mentatu. Dengan demikian dari masih banyak seperti di dalam surat An-Nisa wa may yuti'ir rasul faqad Allah barang siapa yang mentaati rasul berarti mentaati Allah nah kalau sudah seperti itu pertanyaannya ketika Allah berfirman nanti, Allah wa atiur rasul ada nggak catatan di dalam firman itu taatilah Rasulullah dalam hadis mutawatir saja jangan mentaati dalam hadis ahad nggak ada Bahkan Allah memberikan kemutlakan. Wa may yuti'ir rasul faqad Allah. Siapa mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Enggak ada dalam mutawatir saja. Terjadi juga wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu dalam mutawatir saja enggak. Bahkan Allah membiarkan mutlak yang penting sahih memutawatir muahad itu hanya jalan sampainya saja. Sehingga ahli sunnah wal jamaah menetapkan ketetapan seorang muslim ketika menemukan hadis dengan sanad yang sahih maka wajib menerimanya dengan totalitas walaupun ahad. Kemudian ada dari kejadian muncul orang yang diprediksi Rasul ini yang akan muncul hanya maunya Quran, hadis Quran, dong mau hadis. Pada zaman Ibrahim bin Husain yang ketiga itu wahai Yunus, ceritakan kepada kami kita bahwa tinggalkan itu sunnah Rasul. Masya Allah dia marah. Dan akhirnya muncul sampai sekarang. Nah yang mengingkari sunnah Rasul itu ada tiga kelompok. Ada yang mengingkari total, nggak mau sunnah, pokoknya mau Quran kok. Ya, yeah. pokoknya mau Quran kalau gak Quran nggak mau. Karena sunnah itu bikinan manusia. Muhammad manusia Muhammad. Padahal Allah mengatakan dalam surat An-Najm apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak berbicara atas dasar nafsu tapi dasar wahyu. Kemudian kelompok yang kedua menolak hadis yang tidak sejalan dengan Quran. Contoh pengharaman eh, anjing. Di Quran nggak ada, bahkan Allah membolehkan kita berburu dengan kambing, eh dengan anjing. Kalau begitu halal. Pengharaman tentang binatang buas nggak ada di Quran. Pengharaman apa lagi? Burung-burung yang berparuh tajam nggak ada di Quran. Bahkan semua yang tidak ada di Quran termasuk ular halal, ketek halal. Karena nggak ada di Quran. Terus apa lagi pak? Ya, yang nggak ada di Quran. Itu macan, singa, nggak di Quran. Ya sekalian aja itu tabunya beduk halal. <laughs> Tuh nggak gitu? Sayur aja tuh air seris. Gitu. nggak? Tabunya beduk di masjid tuh. Gitu. Udah dimasak aja di sayur. Kenapa? Nggak ada di Quran. Eh sekalian sandalnya masjid, orang yang udah masjid tuh sayur lodeh <laughs> Gitu. Karena nggak ada di Quran. Subhanallah, nggak begitu masalahnya. Cara berpikir yang sangat tidak analogis dan tidak realistis dan sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Nah, ada yang menolak cuman hadis ahad saja dalam masalah akidah. Kalau pakai boleh hadis ahad. Ini didominasi oleh Mu'tazilah. Alasannya kenapa, Pak? Dia awalnya punya teori. Teorinya itu banyak bertentangan dengan hadis. Akhirnya bikin teori lagi. Wah kayaknya yang membuat bertabrakan ini bukan logika saya hadis ini. Harusnya kan logikanya yang disalahin. Anaknya yang disalahin hadis. Apa itu teori? Teorinya hadis-hadis tentang mukjizat itu nggak ada syafaat itu nggak ada karena pelaku dosa besar itu kan udah di neraka nggak bisa naik sementara di sana ada hadis-hadis yukhraju minan nari man kana fi qalbi qalbaratin iman akan dikeluarkan dari neraka orang yang memiliki iman sebiji sawi dan banyak sekali wah supaya kita enggak ribet ini akhirnya paham ah, mendingan kita bikin teori total, kaidah total, semua hadis ahad dalam akidah ditolak. Selesai sudah. Clear? Ketika dikomprotir tentang ini kan hadis Rasulullah, oh itu ahad mas, nggak perlu dipercaya. Saya nggak percaya adanya karomah. Nah, ini hadis, oh itu ahad. Saya nggak percaya mujizat. nah, ini ada hadis. Oh itu hadisnya ahad. Saya nggak percaya siksa kubur. Oh ini hadis. Sahat mas. Akhirnya apa? Dengan satu kaidah sesat akan masuk kepada pintu ribuan kesesatan. Sehingga dari kalian saya sampaikan di sini perlu diketahui Pak. Hampir ada 200 lebih masalah akidah tetap berdasarkan hadis ahad. Kalau hadis ahad itu ditolak, hampir nyaris kita nggak punya akidah. Akhirnya nggak punya agama. Contoh sekarang, saya eh, tantang deh dari mulai siksa kubur dasarnya hadis ahad syafaat dasarnya hadis ahad Terus apalagi hal telaga Rasulullah dasarnya hadis ahad tentang siksa-siksa neraka juga hadisnya ahad banyak hadis ahad bentuk-bentuk siksaan tadi nggak ada semua akhirnya apa pak udahlah agama itu nggak ada ujung-ujungnya ke sana, seperti ini loh pak orang eh, lempar muka lewat tembok. Kayak-kayak ngantem tembok, tapi kena muka kita. Ya bodoh doain, siapa aja. Lu no. Cuman dia gayanya nolak hadis ahad, tapi akhirnya apa? Tergerus semua akidah. Karena mayoritas masalah akidah itu tetap berdasarkan hadis ahad. Enggak ada yang hadis mutawatir kecuali beberapa saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak penjelasannya panjang lebar dan uh, saya uh, punya kitab di ini tapi ini sudah nggak ada di pasaran judulnya Enciklopedia penghujat terhadap sunnah di sini saya jelaskan eh, sunnah gaya lama ikar sunnah gaya baru termasuk hal-hal yang terkait dengan uh, tadi uh, apa argumen-argumen mereka yang kita sudah patahkan di sini uh, bahkan akhirnya pak bukan hanya itu saja, mereka banyak akhirnya mengingkari pokok-pokok dinul Islam. Itu dinul Islam. Ya. Yang kedua tadi pertanyaan Bapak apa tadi? Hah? Oh ya, hadirin sekalian, semua apa saja yang kita logikakan, jangan harap ketemu dalam alam realita. Karena Rasulullah telah mengatakan semua akhirat la ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara bi bali ahadikum. Tidak pernah didengar oleh telinga, dilihat oleh mata dan dihayal oleh pikiran kita. Seandainya ada hayal-hayal ketahuilah itu semua meleset. Contoh aja, di surga ada kurma, di surga ada apa namanya buah-buahan seperti anggur. Apakah terus nanti wah berarti kayak ada kebun, kebunnya kayak di belakang rumah saya. Ini semua hanyalah kita yang menurut perspektif dunia akhirat tidak kita temukan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tidaklah barang-barang akhirat di dunia itu hanya tamasil yaitu contoh. Hakikatnya nggak akan bisa kita temukan. Contoh Bima min kulli زوجان di sana nanti ada buah yang berpasang-pasangan mirip-mirip. Coba antum hayalin kayak apa? Gak ketemu. Begitu juga siksa kubur. Ini contoh ketika antum diceritain orang tidur. Coba tidur yang kita lihat saja itu nggak bisa dicerna oleh akal sehat kok. Tidur. Waktu eh, tadi sebelahnya ngimpi makan sate yang satunya dikebukin orang bahkan bangun rasanya dua-duanya berasa mas kayaknya masih <laughs> kena ini hmm, satenya masih pedes kenapa anak tadi makan sate ngimpi makan sate bahkan yang dikebukin juga masih pegel kabeh aduh masih masih berasa bangun itu kadang berasa pak mimpi itu realita padahal satu bantal Gitu. Kok nggak ada saling merasakan? Ya, nggak dibatasi oleh ruangan, dibatasi. Apakah mimpi antum dibatasi oleh ruangan seperti ruangan di dunia, alam seperti dunia? Itu baru di dunia juga loh pak. Sementara alam mimpi dengan alam dunia berbeda. Ini aja lah pak gampangnya. Alam itu kan ada empat, alam rahim. Apakah sama dengan alam dunia? Enggak. Seandainya di alam rahim ada dua orang, yang kembar. Kemudian bisa dialog umpamanya, eh mas nanti di dunia alam dunia ada lapangan bola, ada bandara. Ah masa sih mustahil. Kalau seandainya ini bisa komunikasi, mau oh, di sini aja sempit begini, itu gerak itu susah, apalagi ada lapangan bola, mustahil. Ternyata setelah lahir di dunia, iya ya. Setelah di dunia kita dialog juga, eh nanti di alam kubur begini begini, ah masa iya sih? begini aja begini ini ini ini eh ternyata mati oh <laughs> gitu ya silakan mati oh iya ya nah nanti di alam kubur begitu diceritakan coba bayangkan as surga yang langit dan bumi. Imam Fakhrul Razi mengatakan dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, surga seluas langit dan bumi itu untuk satu orang. Ya itu gimana ya gimana? Ya gimana nanti masuk aja. Ya itu masuk aja. Oh, gimana gimana? Ya tadi juga alam rahim gimana ya? Masa iya sih ada lapangan bola begini saya sempit. Eh ternyata lahir ah, bener juga. Nah, di dunia juga gitu cerita macam-macam para ulama, kitab suci, Al-Qur'an Sunnah. Nanti ada alam kubur begini-begini. Yang ahli logika tidak percaya keimanan hatinya tanya mengapa apa nih? Ah masa iya sih? Ah mati, oh iya ya benar ya. Begitu juga terus sampai yaumul akhir dikatakan yaum hari akhir karena udah nggak ada lagi nanti. Kalau karena sekarang hari lahir, ada lagi dunia, ini tadi nanti yaumul akhir. Kan udah nggak ada hari lagi. Artinya nggak ada proses lagi abadi. Ini soal masalah itu. Ya, ada lagi? Saya kira Ustaz, ada juga pertanyaan. Hmm. Yang pertama adalah ada orang tapi nggak bisa bersalah Apa kita bisa jawab pertanyaan malaikat? yang pertama. Hmm. Yang kedua, apakah benar ruh orang yang meninggal dapat bertemu dengan orang dengan ruh orang yang hidup di dalam alam ini? Uh, sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan dalil secara tekstual kecuali dengan bahasa Arab. Terus bagaimana? Ya ikhwan, Rasulullah mengatakan ketika ditanya, nanti orang-orang itu dikumpulkan berjalan di atas mukanya. Ketika ditanya, Rasul menjawab, Innalladhi yumashihi ala qadamaihi qadirun ala ayyumashihi ala wajhihi. Sesungguhnya zat yang dulu bisa bikin dia jalan di atas kakinya, mampu bikin jalan di atas mukanya. Dan juga lihat Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti tangannya bisa bicara. Kakinya jadi Mas antum masa iya tangan orang bicara. Nah itu. Jadi Nanti Allah akan membuat mampu dia menjawab pertanyaan itu dengan bahasa yang disebutkan oleh Rasulullah dengan bahasa Arab. Dan itu mudah. Eh contoh aja Pak, nggak usah di akhirat. Nanti Dajjal itu kan keluar. Di jidatnya ada tulisan kafir. Dan subhanallah, huruf kafir itu diterjemahkan ke dalam bahasa manapun hurufnya sama. K, F, R. Makanya Rasul mengatakan yaqra'uhu kulla katibin kulla katibin wa ghairu katibin bisa dibaca oleh orang yang bisa nulis dan tidak bisa nulis. Coba bayangkan. Itu di dunia loh. Ya, bagai di, di alam Intinya nanti belajar keluar menjelajah seluruh dunia yang dia dikasih tanda oleh Allah kafir dibaca oleh orang yang menulis dan yang tidak bisa menulis. Lu kok bisa? Buktinya ada bisa. Seperti itu juga kita memahaminya. Ada lagi? Yang kedua, hmm. Eh, Di dalam mimpi bisa dan banyak hadis-hadisnya dan juga banyak apa namanya e, dalil-dalilnya dan juga buktinya di alam realita. Tapi kalau melek begini gak ada ya ketemu melek begini ya Ke tidur banyak ya. Eh contoh aja Nabi Ibrahim ketemu sama anaknya mimpi disembelih itu berarti wakil ya ini hidup dengan yang hidup kemudian ada sekalian eh, apa namanya di dalam beberapa kasus ya, orang-orang soleh, para ulama mimpi ketemu bulan, bulan, bulan, ya, ketemu Rasulullah, jelas itu man ra'ani bil manami faqad ra'ani pak inam fa inna syaitan la yatamassalu bi siapa yang melihatku di dalam mimpi maksudnya seperti melihatku karena setan nggak bisa memaksuku maksudnya rupanya Rasulullah benar tapi bisa saja orang klaim ditipu sama setan ini Rasul padahal bukan itu. Makanya dicocokkan dengan kriterianya. Cocok berarti Rasulullah, kalau nggak cocok setan nipu antum. Itu. Ya. Ada lagi? cum Ya. Waalaikumsalam. Di iya, dalam dunia kita bisa bermasyarakat ada lima guru dan ada lima dunia. Kalau ada di salian ada hadis tapi ini diperselisihkan oleh ulama hasinu afana amwadikum fa innahum yatazawaruna fi quburihim Perbaikilah kain kafan mayitmu karena mereka saling berziarah. Tapi hadisnya ini eh, ada yang membaikkan dan itu yang kebanyakan. Ada pun yang menghasankan sangat sedikit. Kemudian tentang bagi-bagi tidak ada. karena sudah wa laisa lil insani ma'am illa masa'a Di uh, surga nanti yang atas bisa menziarahi yang bawah. Kalau yang bawah nggak bisa. Ya, ziarah ke atas. Nanti eh, enak yang bawah alasan ziarah naik. nggak mungkin. Yang bawah, yang atas bisa ke bawah, yang bawah nggak bisa. pun pun nar nggak bisa. Eh, disebutkan dalam banyak ayat ya an afidu alaina alma kasih air enggak kasih air kasih roh ya semua terputus bahkan mereka ahlul jannah melihat mereka dalam keadaan disiksa alal qara'iki yamdurun ta'rifu bi'a alal qara'iki yamdurun itu maksudnya yamduruna ila ahlinna yu'adzabun disiksa Ini eh, tentang masalah yang anda tanyakan. Adapun informasi setelah itu selain nas kita nggak bisa melebarkan. Ya. Apakah ada mall, ada apa nanti itu nggak ada penjelasan. Ya. ya. Ada lagi cukup kita akhiri dengan doa kepada majlis subhanallah wa Taala asyhadu an Rasulullah,